Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من النار Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an walhamdulillah wa syukrullah pada malam yang berbahagia ini kita kembali di pertemukan Allah taala di dalam majelis yang mulia insyaallah taala yaitu majelis al-ilm majelis ta'lim yang merupakan raudatun min riyadil jannah taman dari taman-taman surga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula keutamaan orang-orang yang bermajelis di dalamnya adalah orang-orang yang bertafakku fiddin, orang-orang yang berupaya untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga mereka akan dibukakan oleh Allah Ta'ala jalan yang terbentang menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Naam, <clears throat> siapa yang dikehendaki oleh Allah taala kebaikan kepadanya maka Allah Subhanahu wa taala fahamkan dia terhadap agama yang mulia ini dan siapa yang dalam hadis yang lain siapa yang menempuh suatu jalan yang dia inginkan dengannya ilmu Islam ilmu syariah Al-Qur'an dan hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' para sahabah maka sungguh dia telah menempuh jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita kembali berkumpul di majelis taklim, majelis al-ilm dan tujuan daripada semua itu adalah untuk bertafakuh fid memahami, berbekal dengan agama Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kepada kehidupan yang hakikiyah yaitu kehidupan al-akhirah Naam dan meninggalkan kehidupan dunia ini yang al-fana yang pasti akan hancur dan binasa. Maka kehidupan yang hakikiyah adalah kehidupan al-akhirah yang kita inginkan darinya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kita melanjutkan pembahasan kita insyaallah taala pada pembahasan anwaul ibadah yaitu jenis-jenis ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu Hafidah rahimahullah taala yang beliau tentunya mengambil dan menukilkan dari ucapan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala di dalam kitabnya Salasatul Usul yaitu tiga prinsip tiga usul yang dimaksudkan oleh penulis dari tiga usul itu adalah yaitu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kita mengenal dinul Islam bil adillah. Kita mengenal agama Islam secara umum dengan dalil-dalilnya. Itulah yang dimaksud dengan salah satu usul. Maka Al-Imam Muhammad bin Abdullah Allahu taala beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut karya tulis beliau jenis-jenis ibadah yang beliau memulai dengannya yaitu al-Islam wal iman dan ihsan yang merupakan tingkatan-tingkatan dinul Islam. Jadi agama Islam bertingkat-tingkat. Islam itu sendiri kemudian yang lebih tinggi dari itu iman, kemudian yang lebih tinggi dari itu adalah al-ihsan. Islam dengan lima rukunnya, iman dengan enam rukunnya, dan ihsan dengan satu rukunnya. Yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Naam, terluputkan dari saya untuk menjelaskan secara singkat sebagai faidah terkait dengan makna ihsan yang merupakan tingkatan tertinggi dari dinul Islam yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya dan jika engkau tidak melihatnya maka yakinlah bahwa Allah taala melihatmu. Naam, tentunya dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala telah meniadakan telah menghapus kemampuan manusia untuk melihat Allah Ta'ala di dunia. Jadi tidak akan mungkin ada manusia, walaupun Nabi, walaupun Rasul, di dunia ini untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mata dohirnya, tidak akan mungkin barakallahu fikum. Karena Allah Ta'ala telah meniadakannya di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa alaihissalam menuntut kepada Allah Ta'ala hari ini andur ilaika biarkan aku ya Allah melihatmu maka Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa bahwa Inna kalan tarani walakin undur ilal jabali fa ini istaqarra makanahu fasawfa tarani wahai Musa engkau tidak akan bisa melihatku akan tetapi jika engkau ingin maka lihatlah ke arah bukit sana, yakni bukit Tursina. Barakallahu fikum. Nah, maka jika engkau mampu melihatnya, maka engkau bisa melihatku. Maka Nabi Musa alaihissalam melihat ke arah bukit tersebut, ternyata Nabi Musa melihat cahaya. Seketika itu beliau terjatuh pingsan. Naam, falamma sa'iqa Ketika Nabi Musa menyadarkan diri bangun, maka beliau mengatakan, "Ana awwalu al-mu'minin." Aku adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau tidak melihat Allah, namun hanya melihat cahaya di balik bukit tersebut. Naam. Kemudian beliau jatuh pingsan. Maka barakallahu fikum dalil ini di dalam Al-Qur'anul Karim memastikan kepada kita semua bahwa di dunia tidak akan mungkin ada yang mampu melihat Allah Ta'ala. Walaupun para nabi dan rasul. Walaupun Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling afdal dari seluruh manusia di muka bumi ini. Naam, beliau pun ketika dimirajkan oleh Allah Ta'ala dalam kisah Isra wal Mi'raj, beliau berjumpa dengan Allah Ta'ala namun beliau tidak melihat Allah. Beliau hanya mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendengarkan firman Allah taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Naam, lalu kemudian beliau diperintah untuk menegakkan solat sampai pada kesimpulannya yaitu lima kali sehari semalam. Naam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Nurun anna arahu Ketika beliau ditanya, apakah engkau melihat Allah ketika dimirajkan? Maka Rasulullah menjawab, cahaya Allah Ta'ala, bagaimana mungkin aku mampu melihatnya? Jadi ini sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakan bahwa beliau tidak melihat zat Allah Ta'ala ketika dimirajkan dan juga dikuatkan dalam hadis yang lain dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha dalam ucapan beliau man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Allah faqad iftara 'ala Allah iftira'an 'azima atau iftira'an mubina Siapa yang menyangka bahwa Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala ketika dimi'rajkan maka sungguh dia telah berdusta dengan kedustaan yang besar. Ini persaksian dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha sehingga kesimpulannya di dunia ini tidak akan mungkin bisa dilihat Allah taala. Namun ahlu sunnati wal jamaah meyakini di yaumul akhirah maka pasti kita akan melihat Allah taala. Bahkan ulama menjelaskan kita melihat Allah di dua tempat dan dua waktu. Nah, yakni tempat kita berada. Bukan tempat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah taala menetap di atas langit, meninggi di atas arus dan kita tidak tahu bagaimana bentuknya penetapan dan peninggian Allah Subhanahu wa taala di atas langit di atas arusnya hanya Allah yang mengetahui dirinya sendiri. Namun kita wajib beriman bahwa di tujuh tempat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bersemayam meninggi menetap di atas arusnya Wajib kita beriman dengannya. Naam. Maka kalau ada yang mengatakan apakah Allah menepati tempat tertentu? Jawabannya, ya. Allah Ta'ala menepati tempat, menempati tempat, tetapi hanya Allah yang mengetahui tempatnya itu sendiri. Yaitu Allah beristiqrar, meninggi, menetap, karena makna istiwa di dalam Al-Quran Ar-Rahman al-Arsy Allah taala yang Ar-Rahman beristiwa di atas ars. Ulama menyebutkan maknanya adalah al-irtifa wal ulu meninggi wal istiqrar menetap. Itu makna dalam bahasa Arab istiwa. Bukan makna berkuasa. Keliru. Yang memaknakan istiwa adalah berkuasa. <clears throat> Karena berkuasa adalah qadir, kudra. Allah Ta'ala maha ala kulli syai'in qadir. Adapun istiwa adalah meninggi, menetap di atas arusnya. Naam. Walhasil, orang-orang yang beriman akan melihat Allah di yaumul kiamah di dua tempat. Yang pertama adalah di padang mahsyar. Di mahsyar setelah hancurnya bumi ini, alam semesta ini. Yang Allah telah mengganti dengan langit yang lain dan bumi yang lain. <clears throat> Yauma baddalul ardu wassamawat. <clears throat> Yauma tubaddalu as-samawatu wal ard bighairil yauma tubaddalu as-samawatu wal ard wa barazu lillahil wahidil qahar. Pada hari Allah taala mengganti langit-langit dan bumi dengan yang lainnya dan Allah menampakkan dirinya yang maha perkasa. Barakallahu fikum. Maka di setelah hancurnya dunia kiamat itu Allah mengganti langit yang lain dengan eh, mengganti langit dengan langit yang lain dan bumi dengan bumi yang lain. Kemudian berkumpullah manusia di mahsyar yang sudah disebut dengan hari kiamat. <clears throat> Karena mahsyar itu ada dua. Ada mahsyar yang masih di bumi ini, yaitu tanda kiamat besar. Yang dimana manusia di akhir zaman diseret oleh api yang sangat besar, yang mengharuskan mereka berkumpul di suatu tempat mahsyar namanya dari bumi ini sebagian ulama menyebutkan di arah Yaman ya Naam di situ seluruh manusia berkumpul setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya angin yang bertiup untuk dihirup oleh seluruh orang-orang yang beriman dan mereka mati dan setelah itu ditiuplah sangkakala oleh Israfil alaihi salam terjadilah kiamat kubro Naam, yang kiamat kubro itu disaksikan oleh orang-orang kafir saja. Adapun orang yang beriman telah meninggal dunia dengan angin yang bertiup, yang dihirup. Barakallahu Itu mahsyar yang pertama. Mahsyar yang kedua, setelah diganti langit dengan langit yang lain dan bumi dengan bumi yang lain. Maka itulah awal daripada hari akhirat. Perkumpulan mahsyar. Disitulah orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah menampakkan dirinya dan memberi kemampuan pada mata-mata hamba-hanya yang beriman untuk mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> nah, bagaimana kita melihat Allah? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar la tudhammuna fi ru'yatihi." Sesungguhnya kalian kelak akan melihat Allah Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. <clears throat> Maksudnya melihat dengan jelas sebagaimana kita melihat jelasnya bulan. Bukan menyamakan Allah dengan bulan. Ya, tidak demikian. Nauzubillah, iyadam billahi jalla wa ala. Kita berlindung kepada Allah dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Bulan adalah makhluk dicipta oleh Allah taala. Namun di sini Perumpamaannya adalah perumpamaan bukan mar'u bil mar'i tetapi kata para ulama al perumpamaan al mar'a bil mar'ah ya mengumpamakan sudut pandang bahwa ketika kita melihat bulan itu jelas dan terang maka ketika kita melihat Allah di yaumul kiamah itu juga jelas dan terang dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan, "La tudammu fi ru'yatihi." Kalian tidak saling berdesakan, kalian tidak saling menghimpit satu dengan yang lainnya, melihat dengan jelas. Bagaimana zat Allah? Kita tidak tahu barakallahu fikum. Hanya Allah yang mengetahui zatnya dirinya sendiri. Kita wajib beriman dengan apa yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah taala zat yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha <clears throat> pencipta, maha pemberi rezeki, yang maha lembut, yang maha bijaksana, dan segala-galanya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kesempurnaan. Nah, kita wajib beriman dengan semua sifat-sifat yang Allah gambar, yang Allah jelaskan tentang dirinya. Namun hakikatnya kita belum mengetahuinya. Barakallahu fikum. Nah, kita akan melihat Allah di yaumul kiamah. Yang pertama di mahsyar dan yang kedua di dalam surga. Ketika kita dimasukkan oleh Allah taala ke dalam surga, maka orang-orang penduduk surga melihat Allah taala, melihat wajah Allah. Seketika itu mereka melupakan kenikmatan surga sebagaimana yang diberitakan oleh nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal kenikmatan surga itu dalam hadis al qursi yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala a'adatu li ibadiyas solihin ma la ainun ra'at la udhunun sama'at sami'at la khatar ala qalbi bashar aku persiapkan untuk hambaku yang soleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik di dalam kolbu-kolbu hamba saking tingginya nikmat surga itu dan ternyata nikmat yang lebih tinggi dari semua itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ahlu al-jannah penduduk surga melupakan kenikmatan surga ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Bahkan merupakan ijma' ahlu sunnati wal jamaah. Kesepakatan para ulama ahlu sunnah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di dunia tidak akan bisa dilihat dengan mata kita, namun bisa kita melihatnya di yaumul akhirah. Naam, di dua tempat. Maka barakallahu fikum tingkatan tertinggi dari dinul Islam yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, hadis Jibril yang sangat masyhur, tingkatan ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya dan memang tidak mungkin kita mampu melihat Allah di dunia ini, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Barakallahu fikum. Maka <clears throat> kalau ada yang menyatakan di dunia ini dia melihat Allah nah dengan mata kepalanya, maka itu adalah kedustaan. Itu dipastikan. Karena itu dalam riwayat Bukhari Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendustakan sendiri dan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Dan Al-Qur'anul Karim juga demikian mendustakannya karena Allah taala telah menyatakan kepada Nabi Musa yang meminta kepada Allah untuk dilihat untuk dia melihat Allah namun Allah taala menyatakan innaka lan tarani engkau Musa tidak akan mampu melihatku nah karena memang kita tidak punya kemampuan. Di akhirah Allah taala memberi kita kepada kita kemampuan khusus. Ya, sehingga mata kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. <clears throat> Nah, sehingga di dunia di di dalam hadis ini Nah, makna ihsan yang tertinggi ini benar-benar yang diinginkan dengannya adalah al khusyuk kita beribadah kepada Allah dengan penuh khusyuk ya seakan-akan kita melihat Allah taala seakan-akan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berjumpa dengan perjumpaan yang sesungguhnya yang hakiki yaitu di kiamah di akhirah nah maka di sini menunjukkan wajibnya kita mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang telah berulang kita jelaskan. Nah, kita wajib mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala. Seluruhnya di dalam Al-Quran. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. <clears throat> Baik sifat Allah yang terkait dengan zat Allah. Atau sifat-sifat Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatannya. Af'al Allah Jalla wa'ala Naam, sifat yang terkait dengan zat Allah bahwa Allah memiliki wajah, memiliki tangan, memiliki betis dan seterusnya yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Karena semua itu ada dalam Al-Qur'an. Itu namanya sifat zatiyah. Sifat yang terkait dengan zat Allah langsung. Kita wajib beriman. Adapun bentuknya kita tidak tahu, hanya Allah yang mengetahui dirinya sendiri. Dalam hal bentuknya, Ya, begitu pula kita wajib beriman dengan sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Ta'ala. Mencipta, memberi rezeki, dan sebagainya. Itu sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala semua sempurna. Dan tidak ada kekurangan sedikit pun dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Maka ketika kita mengenal Allah, wajib kita beribadah, kita tujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak kepada selainnya. Nah, dalam seluruh jenis-jenis ibadah, <clears throat> sebagaimana yang telah kita bacakan dari kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari jenis-jenis ibadah kolbiyah yang merupakan amalan hati ataupun ibadah yang merupakan amalan anggota badan atau ucapan dengan lisan. Ibadah yang merupakan amalan hati seperti rasa takut, rasa harap, <clears throat> tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala rasa khusyuk dan selainnya semua itu adalah amalan-amalan hati dan termasuk ikhlas ya mengikhlaskan niat ini dalam beribadah kepada Allah taala semua itu adalah amalan-amalannya hati Naam maka semua dituangkan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an jenis-jenis ibadah yang sangat banyak di antara dalil yang telah kita sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang al-khauf, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka yakni para jin-jin, para syaitan. Takutlah hanya kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Tentang sifat harap firman Allah taala faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik ibadati rabbih ahada dalam suratul kahfi barang siapa yang mengharap perjumpaan kepada Rabbnya Allah Jalla wa ala hendaklah dia beramal dengan amalan soleh dan jangan dia mempersyarikatkan Allah dalam beribadah sedikit pun. Nah, adapun dalil tentang tawakal firman Allah taala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin dan terhadap Allah bertawakallah kalian jika kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan menjadi jaminannya. Nah, tawakal yang telah kita sebutkan memiliki dua rukun kata para ulama, yaitu i'timadul qalb, penyandaran hati secara murni hanya kepada Allah. Ya, hati kita kita gantungkan kepada Allah semata. Dan yang kedua, jalbul masalih wa daf'il madar, menempuh, mengambil maslahat dan menolak mafsadat. yakni menempuh upaya dan usaha. Itulah yang disebut dengan tawakal. Adapun berpangku tangan, mengharap rezeki semata dari Allah tanpa usaha, maka itu tidak disebut dengan tawakal. Karena tawakal memiliki dua rukun, yaitu menggantungkan hati menyandarkan hati sepenuhnya hanya kepada Allah dan yang kedua menempuh sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan tawakal ini Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita di dalam menjelaskan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya satu Usul Al-Imam Ibnu Uthaimin rahimahullah beliau menjelaskan bahwa tawakal itu berjenis-jenis. Nah, ini kita ambil faidah agar kita dapat uh, sempurna mengenal makna tawakal sehingga kita dapat mewujudkan tauhid kita dengan sebenar-benar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang pertama dari tawakal kata beliau, At-tawakkul 'ala Allah Ta'ala wa huwa min tamamil iman wa 'alamati sidqihi wa huwa wajibun la yatimul imanu illa bihi wa sabaqa daliluhu. Tawakal kepada Allah Ta'ala yang merupakan kesempurnaan iman dan merupakan alamat kejujuran yang wajib la yatimul imanu illa bihi. Tidak akan sempurna keimanan kecuali dengan tawakal ini. Dan ini telah terdahulu dalilnya yang kita sebutkan. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. ini tawakal yang pertama yang merupakan kesempurnaan iman dan merupakan tanda kejujuran, tanda kebenaran seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawakkul sir bi an ya'tabida 'ala mayyitin fi jalbi manfa'atin aw daf'i madarratin fa hadha syirkun akbar li'annahu la yaqau illa mimman mimma ya'taqid anna li hadzal mayyit tasarrufan sirriyan fil kaun. Tawakal yang tersembunyi yaitu seseorang yang bersandar dengan mayat mayit yang sudah meninggal di dalam menempuh mengambil maslahat manfaat dan menolak madarat bergantung dengan mayit yang sudah meninggal dunia di kuburannya ini syirkun akbar ya ini sering kita contohkan Ya, saya pernah membaca kitab kecil seorang pemuda yang sudah waktu isya. Belum ya? Nah, seorang pemuda yang berlayar di lautan Mesir. Nah, dengan beberapa penumpang, ya. Yang kemudian Allah Taala mentakdirkan musibah datangnya angin yang kencang kemudian ombak yang tinggi sehingga semua ketakutan. Ya, maka pemuda itu mendengarkan para penumpang memanggil-manggil nama nama yang mereka sebut-sebut. Ya, Al-Badawi, Abdul Qadir Jailani, Badawi di Mesir kuburannya dipakai tawaf. Ya, Abdul Qadir Jailani kuburannya di Kufah sana, di di Irak. Kuburannya pun dipakai tawaf oleh kaum muslimin. Naudzubillah. Ya, kalau di Indonesia di sini di banyak tempat, di Jawa, di Makassar, ya, di Lompo Batang sana apa, semua kareng-kareng yang dianggap sebagai tokoh-tokoh yang memiliki karomah, ya, sehingga orang-orang dari jarak jauh pun kalau disebut namanya dia rasa takut dan berharap bahwa orang itu punya kelebihan, ya, punya apa daya tarik tersendiri sehingga ketika dia mengingat orang tersebut maka membantu dia untuk mewujudkan maslahat dan membantu dia untuk menolak mafsadat yang dialami. Nah, maka ini syirkun akbar kata Imam Ibn Taimin yang seperti ini syirik besar. Syirik besar naudzubillah. Nah, yaitu bersandar dengan seorang mayat yang sudah meninggal dunia dalam mengambil manfaat atau menolak madorot. Nah, kenapa? Karena berarti dia meyakini bahwa mayit itu tadi punya kemampuan untuk berbuat di alam semesta ini. Ya, secara goib dia mampu berbuat secara goibiyah, yaitu menolong orang, padahal dia sudah meninggal dunia. Ya, orang yang sudah meninggal dunia, barakallahu fikum dalam Islam, rohnya itu kembali ke kuburannya. Ya, tidak ada roh yang gentayangan. Yang ada adalah roh gentayangan yang dimaksud para syaitan itu tadi, jin-jin. Bukan roh manusia. Roh manusia semua kembali ke jasadnya di alam kuburnya. Tidak ada yang gentayangan. Ini jangan disalahpahami barakallahu fikum. Ya. Itu dalil sangat jelas di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggambarkan dalam hadis Bara bin Azib, hadis yang cukup panjang, yang sangat panjang bahkan. Ya. Beliau menyebutkan proses kematian sampai roh itu diantar kepada Allah, kemudian roh itu diperintahkan untuk kembali memasukkan ke dalam jasad. Itu perintah Allah terhadap malaikatnya. Ya, sehingga kembali dan hidup di dalam kuburnya dengan roh itu sendiri. Roh yang dia pakai di dunia, roh itu pula yang kembali di dalam kuburnya. Seperti itu di dalam hadis Rasulullah SAW. Sehingga tidak benar ada roh fulan fulan fulan yang gentayangan. Itu rohnya syaitan, itu syaitan jin Ya, bukan roh fulan tersebut. Barakallahu fikum. Maka ini wajib kita meyakini. Ya, jangan kita salah berkeyakinan sehingga apa yang di, di tersebar di tengah-tengah kaum muslimin ya kebanyakan sudah terjadi uh, penyelewengan. Ya, sehingga menjadikan kaum muslimin berkeyakinan yang salah, keliru. Ya. Maka meyakini bahwa seorang mayit punya kemampuan untuk berbuat padahal dia sudah meninggal dunia lalu dia yakini bahwa dia bisa datang membantu memberi maslahat menolak mafsadat ini syirkun akbar kata Imam Ibnu Taimiyah kenapa ya berulang-ulang saya bacakan ayatnya ya. pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bacakan bagaimana Allah membuat permisalan ya duriba bamatsalun fastami'ulah wahai manusia dibuat oleh Allah permisalan dengarkan baik-baik bayangkan Fastami'u lahu kata Allah, dengarkan perumpamaan ini. Yaitu perumpamaan Allah menciptakan <clears throat> orang-orang yang kalian yakini dari mayit-mayit itu tadi. Bahkan pun kalau belum meninggal, <clears throat> tapi dia di seberang sana. Belum meninggal, tapi dia di seberang sana. Anda meyakini dia bisa datang membantu Anda. Ini syirik. Karena ini tidak mungkin. Ya, di luar dari kewajaran. Tidak mungkin. Barakallahu fikum maka itu syirik. Maka dengarkan permisalannya kata Allah bahwa yang kalian minta kepadanya, yang kalian yakini dari mayit, ya, itu tidak bisa mengabulkan doa kalian. Ya, bahkan tidak bisa menciptakan seekor lalat. Bahkan lalat itu kalau yaslubuh mudzubabu syai'an di merebut makanannya sesuatu dari dia, dia tidak la yastangkiduhu Dia tidak mampu mengambil kembali padahal lalat Ya, di akhir di akhir ayat Allah katakan, "Dha'ufat talib wal matlub." Lemah orang yang berdoa dan yang didoai. Lemah orang yang menuntut dan yang dituntut. Lemah orang yang meminta dan yang dimintai. Sama-sama makhluk. Ya. Maka dilarang. Dilarang barakallahu fikum berkeyakinan seperti itu dan itu termasuk ya tawakal yang tersembunyi dalam hati seseorang adalah merupakan syirkun akbar. Ya, kalau ada tawakal seperti itu. Bergantung dengan seseorang, mayit yang sudah meninggal dunia. Nah, atau orang yang di seberang jauh sana yang dia meyakini bahwa dia punya karomah mampu hadir untuk menolong dia di negeri yang lain. Nah, fanas'alullah salamata wal afiyah. Belum isya ya? Ya. Masih bisa kita tambahkan jenis yang ketiga, tawakal jenis yang ketiga. Kata Imam Ibn Uthaymin rahimahullah, At-tawakkul 'alal ghair fi ma yatasarrafu fihi al-ghair ma'a syu'ur bi'ului martabatihi wa inhitati martabatil mutawakkil anhu. Mithal an ya'tamida 'alaihi fi husulil ma'ash wa nahwihi fa hadha naw'un min asy-syirkil asghar. li Liquwwati ta'alluqil qalbi bihi wal i'timad alaihi yaitu orang yang bertawakal kepada orang lain, bersandar pada orang lain. Fima yatasarrafu fihi al yang orang itu mampu memang ber, melakukannya. Ya. Tetapi pada orang yang bersandar ini tadi dia punya perasaan ya bahwa orang itu memiliki ulu martabah, ketinggian martabat. Ya, dan dia tidak percaya dirinya. Dia itu rendah. Nah, dia dia melihat dirinya rendah martabatnya. Orang yang dia bersandar padanya itu lebih tinggi jauh lebih tinggi martabatnya. Ya. Lalu dia bersandar. Naam. Kepada orang tersebut, maka ini masuk dalam jenis syirik kecil. Masuk dalam jenis syirik kecil, kata Al-Imam Ibn Taimin. Kenapa? Likuwati ta'allukil qalbi bihi. Karena ada kekuatan ketergantungan hati pada orang tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Hatta fi, fi husulil ma'ash. Walaupun kata beliau dalam menghasilkan nafkah, rezeki misalnya. Kadang-kadang kita seperti dia, ya. bos kita. Misalnya seorang pegawai punya kepala atasan di kantornya atau di perusahaan. Dia terlalu bergantung. Ya. Dia Seakan-akan dia tidak percaya diri bahwa kalau bukan karena bosnya ini tadi susah rezekinya. Susah dia mendapatkan rezeki. Ya. Nah, perasaan seperti ini ini bisa menyeret seseorang kepada syirik. Tawakal yang mengandung kesyirikan itu tadi. Namun walaupun itu syiriknya syirik kecil. Nah, demikian barakallahu keterangan Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah taala. Kita akan lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya lebih kurangnya saya mohon dimaafkan eh, dan kita tutup dengan kafarah majelis semoga dengan kafarah majelis ini apa yang eh, terdapat kesalahan di dalamnya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.